Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man ba'd kita ambil dikit lagi perhatikan baik-baik dari kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul ini juga mau selesai. Insyaallah kita selesaikan sebelum Ramadan باذنillah azza wa jal. Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Qala al-mu'allifu asbahullah Kitab zakah, kitab seputar zakat. Bagaimana Rasulullah SAW nah seputar zakat ini. Masalah Mas'alatun permasalahan kana yahrum alaihi aklu sadaqah sawa'un kanat fardhan am tatawuan. Dahulu Rasulullah SAW haram untuk makan apa? Nam sedekah. Baik itu nah barakallahu fikum sedekah yang sifatnya wajib atau tatawu. Nah, maksudnya adalah harta zakat atau yang semisalnya beliau tidak memakannya, tapi kalau hadiah menerima. Kalau hadiah menerima. Liqaulihi SAW inna sadaqata la Muhammadin wala li ali Muhammad Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan juga keluarga Muhammad Ahlul Bait. Nah, barakallahu fikum. Nah, tidak halal bagi Ahlul Bait dan juga keluarga Rasulullah SAW. Tapi halal buat yang lainnya. Adapun hadiah bagaimana beliau nerima? Kita lihat di bawahnya itu. Kalau hadiah nerima. Warwah Muslimun an Nabi Hurairah anhu dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW alaihi wasallam kana ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus sadaqah. Wa hadha 'am, masyaallah bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau makan hadiah, menerima hadiah dan beliau tidak makan sedekah. Sedekah maksudnya adalah zakat dan yang semisalnya lebih umum nih maksudnya baik yang itu sifatnya wajib, sedekah yang wajib maupun sedekah yang tatawwu. Beliau tidak makan. Beliau tidak mengambil. Tapi kalau hadiah na'am, kalau hadiah na'am. Kita ambil dikit lagi kitab siam, kitab seputar puasa. Kanal wisalu fi siyam Nah, puasa misal untuk Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum diperbolehkan. Misal itu bagaimana misal itu? Misal itu gambarnya gini. Oh, seseorang sahur, ya kan sahur, kemudian nanti ketika buka dia nggak makan. Besok ketika sahur nggak makan lagi, bukanya baru besoknya lagi berbuka. Paham ya? Nah, itu misal yang dilarang. Tapi kalau mau wisol ada yang diperbolehkan. Kapan itu? Sahur Ketika buka nggak makan, ketika sahur makan. Itu kalau terpaksa harus wisol. Paham ya? Tapi kalau sahur ketika buka nggak makan, ketika sahur juga nggak makan, buka besoknya baru makan, itu nggak diperbolehkan. Kita lihat di sini, walihadanaha ummatahu anil wisal oleh karena ini Rasulullah melarang umatnya dari puasa wisol. Faqalu, suatu ketika para sahabat berkata, "Innaka tuwasil ya Rasulullah, sesungguhnya engkau puasa wisol Qala lastu ka hayatikum. Aku tidak seperti keadaan kalian. Aku tidak seperti keadaan kalian. Ini abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Masya Allah. Ini bedanya. Sesungguhnya aku bermalam di sisi Rabbku dalam keadaan aku dikasih makan dan aku dikasih minum. Akhraja. Maksudnya apa? Nah, nanti kita lihat bawahnya itu apakah dikasih makan, jadi puasa itu makan atau bagaimana? Nah, itu ada khilafnya Yang dikuatkan oleh alam yaitu dikasih kekuatan seperti orang makan dan minum sehingga beliau kuat. Paham Tapi kalau makan secara dohir minum itu berarti kan meniadakan puasa. Mau kita lihat sini. Faqata'a ta'sihim bihi bitakhsisihi maka terputuslah untuk mencontoh nah mereka eh, eh, untuk apa? Perbuatan mereka mencontoh Rasulullah dengan pengkhususan ini. Jadi khusus puasa untuk Rasulullah SAW. Bi Allah Taala yudaimuhu wa iski. Bahwasanya Allah Taala ngasih makan Rasulullah dan juga ngasih minum. Faqad ikhtalafu para ulama beda pendapat, hal huma hissiyan atau ma'nawiyan? Minum dan makannya ini hissiyan benar-benar makan minum atau maknawi? Kalau puasa kan enggak makan, ya enggak? Enggak minum kan? Nah, Rasulullah dikata Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah taala ngasih makan aku dan ngasih minum aku. Nah, itu minum beneran, makan beneran atau maknawi? Ala lain ada dua pendapat. As-sahih ini penting ini, biar antum enggak bingung. As-sahih yang sahih annahuma ma'nawiyan bahwasanya makan dan minum tersebut maknawi, berarti enggak makan setelah hissi nampak gini dan minum bukan. Paham ya? Nah, tapi maknawi yaitu para ulama menjelaskan dikasih kekuatan seperti orang makan dan minum. Kenapa kok maknawi? Wa illa kalau bukan maknawi, nam nam barakallahu fikum eh lama hasalal wisal. saya tidak terjadi wisal. Enggak ada enggak ada puasa wisal kalau enggak maknawi. Kalau makan minum makan minum nampak gitu berarti kan enggak puasa. Terus apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah dikasih kekuatan seperti orang makan dan minum sehingga kuat wisal. Paham ya? Puasa wisal paham ya? Nah, barakallahu fikum itu termasuk kekhususannya. Nah, barakallahu fikum ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang kita hajj dan kitabul at'imah bi idznillah azza wa jalla wallahu alam shawab. Alhamdulillah.